وإذا 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwatal Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda berada Sebagaimana yang telah kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini Insya Allah kita akan simak dan ikuti bersama kajian ilmiah yang secara langsung Disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafirullah dari pembahasan sebuah risalah yang beliau susun, Kitab Zuhud dan Rekoik meniti Zuhud Islami menapaki kelembutan-kelembutan hati dan Alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Kemudian bagi Anda yang memiliki kitabnya, bisa Anda buka bab ke-14 mengenai kekayaan yang hakiki adalah kaya hati pada halaman ke-48. Kita akan simak pembahasannya di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa saja terlebih dahulu Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas keluangan waktunya di kesempatan pagi hari ini dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan Falyatafadhal Masyukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila Amma ba'd. Para pendengar Radio Roja yang saya muliakan uh, Bab yang ke-14 Dengan judul Kekayaan yang hakiki yakni yang sebenarnya adalah kaya hati Judul ini saya ambil dari sebuah hadis yang saya bawakan di dalam bab ini itu hadis ke-18 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الجناء عن كثرة العرض ولكن الجناء جنى النفس أخرجاه البخاري ومسلم داري أبي هريرة داري صلى الله عليه وسلم beliau telah bersabda bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kaya akan hati. Hadis sahih telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang saya muliakan Hadis yang mulia ini Merupakan hadis yang singkat Tetapi maknanya Sangat luas Dan sangat dalam sekali Dan hadis yang mulia ini Semakin menjelaskan kepada kita Kepada kita bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah diberikan sebuah mukjizat oleh Allah yaitu Jawami'ul Kalim sanggup mengucapkan kalimat yang singkat tetapi makna dari kalimat tersebut sangat luas dan sangat dalam sekali. Ini adalah salah satu mukjizat beliau alaihi salatu wassalam. Beliau menegaskan bahawa kekayaan yang hakiki yang sebenar-benar kaya adalah kaya hati. baik orang yang kaya atau orang yang miskin dapat memiliki kekayaan hati. Apabila dia disifatkan dengan qana'ah menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dan dia tidak tamak kepada harta dan tidak meminta-minta kepada manusia. Dan dia reba dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. yakni dia disifatkan dengan qanaah orang yang qani' yang menerima apa yang Allah telah rezekikan kepadanya dan dia rida terhadap apa yang Allah telah memberikan telah berikan kepadanya dia taslim kepada qada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal yang dia yakin bahwa apa yang di sisi Allah khairun wa abqa lebih baik dan lebih kekal orang yang disifatkan dengan sifat ini, baik dia seorang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak sekali, atau orang yang fakir, tetapi dia disifatkan dengan sifat-sifat tadi, maka dia telah memiliki kekayaan yang sangat berharga sekali. Kekayaan yang sangat besar. Kekayaan yang terpuji yaitu ginan nafs kaya hati sebaliknya yang disifatkan orang di sini baik dia orang kaya atau orang miskin tapi dia disifatkan dengan tidak qanaah dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya dia disifatkan dengan ketamakan Kemudian dia berusaha mencari dan mencari dan tidak peduli dari mana datangnya harta itu. Maka dia dikatakan fakir hati, miskin hatinya. Walaupun harta ada padanya. Apalagi dia miskin. Orang yang tidak reda Orang yang tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dia merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan dia ingin tambah tanpa sesuatu hajat yang memang dia perlu untuk menambah dan dia tidak taslim terhadap qada yang Allah telah tetapkan untuknya dengan ilmu dan amal yang dia mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal dan dia mengetahui bahwa semua ini adalah pemberian Allah tabaraka wa taala dan dia tidak qanaah maka Allah subhanahu maka dia adalah orang yang fakir hatinya, orang yang miskin hatinya, orang yang miskin hatinya. Jadi kekayaan yang bermanfaat, kekayaan yang sangat besar dan sangat agung, kekayaan yang terpuji adalah kaya hati, yaitu mereka yang qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepadanya dan dia redha dan dia taslim terhadap qadar yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepadanya dan dia mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah khairun wa abqa lebih baik. Ini adalah kekayaan hati. Oleh karena itu orang yang disifatkan dengan kaya orang yang memiliki kekayaan hati dia baik orang kaya maupun orang miskin sama saja. Baik dia orang kaya maupun orang miskin, sama saja. Kalau kalau dia qanaah, qanaah itu orang yang qani, yang menerima apa yang Allah telah berikan kepadanya, apa yang Allah telah tentukan kepadanya dan dia redha, dia taslim. Dan dia tidak tamak dan dia tahu semua ini berjalan sesuai dengan ketentuan Rabbul Alamin. Maka dia telah memiliki kekayaan hati. Baik dia orang kaya maupun orang miskin. Sebaliknya kalau dia tidak qanaah, dia merasa susah terus, dia merasa kurang terus dan dia tidak rela dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dia tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepadanya. Maka dia seorang yang fakir hatinya, miskin hatinya. Walaupun dia memiliki kekayaan yang lahiriah, kekayaan lahiriah yang begitu banyak tapi hatinya sangat miskin. Apalagi dia seorang yang miskin. Maka dia miskin harta dan miskin hati. Sungguh amat menakjubkan kita pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita agar menerima dan reda dengan apa yang Allah telah tentukan. Inilah kekayaan yang nafi' yang bermanfaat. Kekayaan yang al-azim, yang sangat besar. Kekayaan yang terpuji. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Imam Ibn Battal dan lain-lain dari para ulama. Para pendengar Radio Roja yang saya muliakan. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Saya membawakan dua buah hadis dalam bab ini. Hadis yang kedua yaitu hadis ke-19 Hadis ke-19 An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Dia berkata Annahu Qala Dia berkata Marra rajulun ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, ada seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bertanya kepada laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau. Ma ra'yuka fi hadha? Bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini, orang yang lewat itu? Maka laki-laki itu menjawab, dia adalah seorang laki-laki dari orang yang paling mulia yakni karena kekayaannya. Orang ini demi Allah layak sekali kalau dia meminang pasti akan diterima pinangannya kemudian dinikahkan. Dan kalau dia meminta tolong pasti akan ditolong dan kalau dia berkata pasti akan didengar. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam tidak menjawab. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله Suhail bin Sa'ad mengatakan, maka lewat lagi seorang kemudian lewat seorang laki-laki yang lain maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada laki-laki yang sedang duduk di sisi beliau Ma ra'yuka fi Bagaimanakah pendapatmu tentang orang ini? Maka laki-laki itu menjawab, Wahai Rasulullah, ini adalah seorang laki-laki dari orang-orang fakir kaum muslimin. Orang ini patut kalau dia meminang pasti tidak akan dinikahkan. Dan kalau dia meminta tolong pasti tidak akan ditolong. Dan kalau dia berkata pasti tidak akan didengar. فقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang beliau tanya tentang dua orang laki-laki yang lewat di hadapan Rasulullah SAW. Yang pertama orang mulia karena kekayaannya, yang kedua orang fakir dari kaum muslimin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada khairun min mil'il ardi misla hada." Orang ini yang baru saja lewat lebih baik sepenuh bumi dari orang yang seperti orang tadi, orang itu yang oh yakni orang yang sebelumnya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Soal jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara beliau dengan salah seorang sahabat tentang dua orang yang lewat di hadapan mereka. Secara lahiriah, orang yang pertama adalah orang yang mulia. Orang yang memiliki kekayaan. Dan dia terpandang di hadapan manusia sehingga kalau dia berkata akan didengar. Kalau dia meminang akan dinikahkan. Kalau dia meminta tolong pasti akan ditolong. Kemudian lewat lagi laki-laki yang secara lahiriah rendah dan hina di hadapan manusia. Di antaranya karena kemiskinannya. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, yang ada di sisi beliau. Bagaimana pandanganmu tentang orang ini? Orang ini wahai Rasulullah adalah seorang laki-laki dari dari uh, orang-orang miskin kaum muslimin. Jadi yang rendah di hadapan manusia. Yang kalau dia berkata tentu tidak akan didengar dan kalau dia meminang tidak akan dinikahkan dan kalau dia minta tolong tidak akan ditolong. Ini secara lahiriahnya atau golibnya berlaku seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbandingan antara dunia dengan akhirat, perbandingan antara kemuliaan dunia dengan kemuliaan akhirat, perbandingan antara kehinaan dunia dengan kehinaan akhirat, perbandingan antara kehinaan dunia dengan kemuliaan di akhirat. Maka yang jadi penilaian yang hakiki adalah kemuliaan di sisi Allah Taala sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza khairun min mil'il ardi misla hadza orang ini yang baru saja lewat lebih baik sepenuh bumi dari orang yang tadi hadis yang mulia ini telah memberikan sejumlah pelajaran yang sangat tinggi sekali kepada kita di antaranya bahwa kemuliaan dan ketinggian seseorang di sisi Allah ada pada agamanya dan ketakwaannya. Bukan semata-mata pada nasabnya, keturunannya, kekayaannya, dan seterusnya. Walaupun yang dilihat manusia itu berbeda. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita kemuliaan yang hakiki bahwa sahabat yang lewat, yang miskin, jauh lebih mulia. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hada khairun min mil'il ardi misla hada." Orang ini lebih mulia dari orang tadi sepenuh bumi. Karena Rasulullah SAW melihat dari keimanan dan ketakwaan ini kemuliaan yang hakiki. Oleh kerana itu Rabbul Alamin mengatakan, Inna akramakum Allahi atqakum. Inna akramakum Allahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling takwa. Inilah kemuliaan, ketinggian yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Barangkali ini fawas yang dapat saya sampaikan. Ya, enam Jazakallah heran atas materi dan pembahasan yang sudah sampaikan. Jazakallah heran dan semoga bermanfaat untuk kita dan saudaraku seiman dimanapun Anda berada kita akan langsungkan eh, sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Kami seperti biasa undang Anda untuk berinteraksi bersama Ustadz pada pagi ini melalui telepon di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang pertama dari pendengar kita, Saudara Bowo di Bogor yang bertanya, Ya Ustadz Barakallahu Fik, saya adalah seorang yang fakir, akan tetapi saya sering diberikan uh, ujian dan uh, masalah di dalam hal harta apa ya, sikap yang harus saya ambil di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini? Jazakallah khairan ya Ustaz. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah ujian kemiskinan dan fitnah atau ujian kekayaan. Ini yang uh, pertama bahwa kekayaan dan kemiskinan merupakan fitnah ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Yang kedua bahwa apabila diuji dengan kemiskinan maka wajib bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apabila diuji dengan kekayaan, maka wajib bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah telah berikan kepadanya. Karena kekayaan dan kemiskinan ujian. Oleh karena itu para ulama berselisih mana yang lebih utama. Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur. Tidak pernah selesai perselisihan ini. Sampai datang Syekhul Islam bin Taimiyah yang menengahi dan memutuskan perselisihan yang berkepanjangan di antara para ulama, beliau mengatakan yang paling mulia di antara keduanya adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan tidak meninggalkan usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah seseorang sesuatu kaum sampai dia merubah keadaan dirinya. Oleh karena itu para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an mereka selalu bergerak, selalu berjalan dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas sekali pemberiannya, sangat luas sekali Oh, rezekinya. Allah Ar-Razik yang maha pemberi rezeki. Dan para sahabat Allah alaihim jami'an mengetahui bahwa kemiskinan dan kekayaan adalah takdir Allah Jalla wa'ala. Maka dan Allah yang yang yang meluaskan eh, rizki dan yang menyempitkannya. Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yakdir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguh Allah lah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dia mau kehendaki dan Allah juga yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia mau. Semuanya adalah berjalan sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat Allah alaihim jami'an berjalan di antara satu takdir dengan takdir yang lainnya. Mereka tidak berada tetap di dalam satu keadaan, mereka merubah. Saya ambil contoh yang sangat-sangat menarik sekali. Yaitu para sahabat yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai kekayaan. Mereka adalah orang-orang fakir, miskin, dan mereka tidak mempunyai ahli keluarga tapi mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya bahkan sebagiannya hijrah dari tempat-tempat yang jauh berangkat meninggalkan kemewahan hidup mereka untuk iman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di teras masjid atau yang kita kenal ahlu suffah penduduk sufa eh, Sufah. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tetapi mereka tidak selamanya di situ. Mereka tidak sepanjang hayat mereka berada di Sufah, di teras masjid, tidak. Para sahabat ridwan Allah alaihim jami'an mereka adalah orang-orang yang beriman kepada takdir Allah tabaraka wa taala dan mereka juga orang-orang yang beriman dengan firman Allah inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Maka bergeraklah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang dengan keyakinan dan keimanan yang sangat besar bahwa semuanya adalah takdir Allah, kekayaan dan kemiskinan. Maka mereka tidak tetap berada di situ. Abu Hurairah tidak sepanjang hayat berada di teras masjid tinggal di situ, tidak. Tapi mereka bergerak dan berusaha maka terjadilah perubahan secara besar-besaran. Karena itu yang tinggal di teras masjid bergantian. Bergantian satu dengan yang lain. Nah begitulah sahabat. Setelah mereka yakin, tahu, dan mereka iman bahwa ini takdir Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dan Allah juga yang akan merubahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kefakiran yang ada sekarang bersifat nisbi relatif. Siapa yang tahu di kemudian hari orang yang fakir ini akan menjadi kaya raya atau sebaliknya? Tidak ada yang tahu karena semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini. Nah. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang sudah disampaikan. Berikut dari penelpon yang pertama ada saudara kita, uh, saudara Abdurrahman di Cengkareng. Tangerang, silakan Ahi. Halo. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak. Uh, saya mau tanya di bab yang ke-19 hadis ke-19. Nah. Itu Rasulullah bertanya pada sisi uh, orang yang di sisinya uh, dua orang yang ditanya itu. Uh, pertama orang yang mulia dengan hartanya dan orang yang fakir dengan hartanya. Uh, yang pertama itu mulia, apakah itu dia seorang muslim atau tidak? Karena orang yang kedua itu uh, orang yang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fakir, tapi kalau dari kalangan muslim nah, bagaimana yang orang pertama itu mulia dengan harta tapi orang muslim. Tapi dia hadis yang eh yang di hadis tersebut ini orang yang pertama itu mulia dengan harta tapi tidak dijelaskan ataukah dia muslim atau tidak. Hmm. Gitu. Terima nah. kasih Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tidak dijelaskan itu apakah dia muslim atau tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inti dari hadis ini adalah ingin menjelaskan apa yang gharib umumnya dianggap mulia oleh manusia itu belum tentu mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Itu dia intinya. Hmm, iya. Nah, baik. Terima kasih atas jawaban Ustaz. Berikutnya dari penelpon yang kedua kita angkat di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa Pak? Dengan Arif Abu Sausan. Ah, ya silakan ya. Pak iya. Arif. Nah. Mau nanya nih Ustadz mengenai yang dalil atau ayat yang mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum seseorang apabila orang tersebut tidak berusaha merubahnya. Hmm. Nah ini mohon dijelaskan kaitannya dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauf Mahfud 50 hmm. ribu tahun sebelum hmm. penciptaan langit dan bumi. Nah, apakah hmm. takdir itu sudah tidak bisa dirubah dan kaitannya dengan ayat yang tadi. Iya. Demikian. ya. Baik, terima ya, kasih Pak Arifna. Iya, Waalaikumsalam uh, Silakan Ustaz. Nah. Semuanya kita imani. Takdir Allah kita imani dan firman Allah tabaraka wa taala kita imani. Inna Allah la yugayiru ma biqawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Pun berjalan sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada luas berbicara tentang takdir, saya tidak mau terlalu masuk ke sana. Ya. Tetapi semuanya kita imani. Apa yang datang dari Allah wa ta'ala kita imani. Kita kerjakan perintah dan kita jauhi larangan. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan di sini, لا يغير ما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ma bi anfusihim. Semuanya berjalan sesuai dengan takdir Allah tabaraka taala. Iya. Nah, baik terima kasih atas jawaban Ustaz dan berikutnya dari pendengar yang eh, ketiga di telepon kita ada Saudara Abdul Aziz di Jakarta. Silakan Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau diberikan apa saat apa ada nggak doa-doa mengenai agar kita diberikan Kona gitu doa yang sahih Ustaz. Uh, hmm. Mohon nanti mungkin agak pelan gitu narasinya agar saya bisa catat Ustaz. Iya. Jazakallah khairan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, langsung terhadap kona saya belum hmm. uh, tidak ingat saya belum belum tahu. Nah. Belum ditanyakan kepada para asatizah yang lain. Eh, hmm. tetapi hmm. ada doa yang uh, sahih saya kira banyak hafal. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afaf wal-ghina. Ini doa mencakup dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah dan ketakwaan wal afaf dan kesopanan diri ta'affuf dan gina kecukupan itu barangkali hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim yang yang langsung karena saya hmm. belum tahu. Allahu hmm. Baik, terima kasih dan e, berikut kita angkat dari pena, eh, nah, pendengar melalui pesan singkat kembali. Ada saudara Ridwan di Jakarta yang bertanya, ya Ustaz ada prinsip aman jada wajada wajad e, yang e, mendorong kita untuk e, bersungguh-sungguh di dalam mencari sesuatu dalam perkara dunia ataupun akhirat. Bagi, apakah hal ini tidak bertentangan dengan sifat kona'ah Ustaz? Mohon penjelasannya. Sama sekali tidak. Karena bersungguh-sungguh mencari ya untuk e, dunia dan akhirat tidak tidak tidak bertentangan dengan kona'ah karena kona'ah menerima apa yang Allah telah berikan kepadanya reza dan taslim dan dia memelihara diri. Dari mana dia memperoleh harta hasilnya? Apakah dari yang haram atau yang dari yang halal? Orang yang tidak memperdulikan dari mana datangnya harta itu, mau yang halal, mau yang haram, maka dia tidak kona'ah. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang tamak. Namun bersungguh-sungguh, berusaha untuk memperoleh sesuatu baik itu dalam urusan dunia maupun urusan uh, akhirat itu tidak menafikan qanaah tidak menafikan uh, qanaah iya nah, baik untuk selanjutnya kita angkat dari saudara Eko di Pamulang yang bertanya, Ustaz eh, bagaimanakah dengan orang yang beralih dari eh, nah, eh, pertanyaannya ada ke Terputus ya sudah. ya. ya nah, nah, kita angkat dari Bu Rini di Semarang yang bertanya, Ustadz bagaimanakah menanamkan kona'ah pada anak-anak kita yang saat ini tengah kuliah, di mana lingkungan mereka sudah begitu uh, terpengaruh oleh prinsip-prinsip material, materialistik, Ustadz, mohon penjelasannya. Iya, para pemuda dan pemudi anak-anak mahasiswa, mahasiswi apabila orang tuanya tidak mendidiknya dengan pendidikan Islam dan memperkenalkan mengajarkan kepada mereka tentang dinul Islam maka pemuda, pemuda dan pemudi-pemudi ini akan terpengaruh dengan apa yang ada di hadapannya tentang masalah duniawiyah dan lupa akan agamanya. Oleh karena itu sepanjang penelitian bagi saya sebagai seorang pengajar yang bertemu begitu banyak dari para pemuda dan pemudi. mereka terbagi kepada dua kelompok, dua golongan yang tidak mengenal agama. Karena keluarganya memang jauh dari dinul Islam. Mereka ini adalah pemuda dan pemudi yang tertipu dalam kehidupan dunia. Apalagi orang tuanya memiliki harta yang banyak. Maka dia berpoya-poya melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela, bahkan sangat tercela di dalam agama. Dan kalau sangat jauh sekali dari agama. Kelompok yang kedua yang memang dari keluarga yang beragama, dididik agama, dan orang tuanya aktif memberitahukan kepadanya tentang dinul Islam, maka mereka tampil beda. Tampil beda. Karena itu tidak lain harus kembali kepada dinul Islam. Tapi kembali kepada dinul Islam yang sahih. Bukan ikut-ikutan. Kembali kepada dasar Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti perjalanan salaful ummah. Mempelajari sirah perjalanan mereka Insya Allah Ta'ala kalau anak-anak muda kita ini diberi bekal agama yang cukup maka dia insya Allah tidak akan terpengaruh tidak ada jalan untuk memperbaiki bahkan bukan hanya pemuda orang tua semuanya negeri ini diperbaiki dengan din dinul Islam karena dinul Islam datang untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Tanpa dinul Islam tidak akan terjadi kemaslahatan, tidak akan terjadi kebaikan, tidak akan terjadi keadilan, tidak akan bisa tegak keadilan. Semuanya harus kembali kepada agama. Kita hidup di zaman di mana orang sudah mau meninggalkan agama, agama dikatakan candu manusia dan lain sebagainya. Ini adalah pemurtadan secara besar-besaran khususnya kepada para pemuda kita agar jauh dari agama. Karena itu para pemuda ini dan masa muda adalah masa pertumbuhan, masa ujian yang besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala, ganjaran yang besar dan kemuliaan yang tinggi bagi para pemuda kalau dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah karena manusia itu ada masa kanak-kanak sebelum balik kemudian balik masuk dia menjadi sabun menjadi pemuda sampai usia 30 tahun dari mulai balik atau haid maka sampai usia 30 tahun dia sebagai pemuda. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan lisan perantara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ada tujuh golongan yang Allah naungi nanti pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala pemuda nasya. Nasya itu tumbuh, berkembang dia. Dari masa mudanya sampai habis masa mudanya. Fi ibadatillahi ta'ala. Di dalam beribadah kepada Allah. Tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa agama din dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Ini fi nasya'a في عبادة في عبادة الله Taala. Tumbuh, berkembang terus menghabiskan masa mudanya dengan ibadah kepada Allah. Dia kenal agama. Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang mempunyai anak-anak muda, para pemuda, anak gadis. Didik mereka agama. Kenalkan mereka agama agar mereka tahu agama. Kalau tidak di luar sana demikian dahsyat kerusakannya. Barangkali itu. Ya. Terima kasih atas nasihat yang sudah sampaikan. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya dari penelpon kembali di 0218236543 untuk anda yang akan bertanya dan alhamdulillah masih ada waktu bagi kita untuk uh, mengajukan pertanyaan yang berikutnya. Ya, halo. Nah, uh, terputus. Kami berikan kembali kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui uh, pesan singkat uh, nah melalui telepon di 0218236543 dan Uh, tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di kesempatan pagi yang uh, berbahagia ini. Ya, kami angkat saja. Halo. Halo, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana, Ibu? Dari Kalimantan, Ustaz. Ya, dari Kalimantan ya. Nah, silakan. Hmm. Nah, saya mau nanya Ustaz, itu tadi doa yang dibilang sama Ustaz tadi, Allahumma ini as'al apa? Allahumma as As'alukal huda wat tuqa. Ya, huda wat tuqa, hmm. wal afawa Wal kan Selalu saya baca setiap salat, baik salat uh, wajib atau sholat sunnah yeah. apa itu nggak nggak eh, nggak menyimpang Ustaz yeah. Bahkan sampai tas tasawuf terakhir pun suka saya baca gitu iya yeah. baik Oh, inti pertanyaan inti pertanyaan ya. ibu uh, di manakah letak uh, doa itu doa, ya, ya, ya. dibacakan ya bu ya, ya. baik ya, ya. terima kasih ibu ya. nah ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ya. jadi pertanyaannya uh, tempat uh, berdoa di dalam uh, eh, salat. Nah. Memang uh, di waktu salat ini adalah uh, saat yang tepat untuk uh, berdoa. Ada di dua tempat, di waktu sujud. Di waktu sujud. Uh, tidak dikhususkan sujud terakhir, tidak. Tidak ada keterangan khusus sujud terakhir. Uh, Eh, menetapkan eh, sujud terakhir ini tidak ada sunnahnya sama sekali tetapi di semua sujud di dalam salat baik salat wajib maupun salat sunat eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Lima Muslim Inna aqraba ma yakunu al-'abdu wa huwa fi fi sujudihi." في السجد إن أق- أقرب ما يكون العبد في ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء Sesungguhnya sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ya, maka di waktu uh, sujud tadi. Baca misalnya Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa atau doa apa saja. Yang kedua tempatnya di tasyahud. Di tasyahud atau tahiyat. Baik tasyahud awal setelah membaca selawat maupun tasyahud akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim mempersilahkan kita untuk berdoa apa yang kita mau. Apa yang kita uh, mau. Iya. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya dan uh, masih ada waktu saja untuk satu pertanyaan terakhir tampaknya dari pendengar kita Pak Beni di Tasikmalaya dan Pak Heru di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ya Ustadz, bagaimanakah caranya menghidupkan hati yang kurang khusyuk di dalam beribadah, terlebih ketika kita mendapatkan nikmat harta yang berlimpah. Namun apabila kita ditimpa oleh musibah, hati bisa lebih khusyuk. Namun hal itu sering kali berubah ketika mendapatkan nikmat dari harta. Mohon penjelasan Ustaz dan nasihatnya jazakallah khairan. Memperbanyak doa. Memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila memperoleh nikmat berdoa kepada Allah agar Allah bantu kita untuk bersyukur padanya sebagaimana doa di dalam Al-Quran Rabbi auzi'ni an ashkura eh, dan seterusnya saya lupa Ya Allah bantulah aku untuk bersyukur kepadamu dan seterusnya Ad-doa pertama رب عوزئني أن أشكر على نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا دلم القرآن الدعاء mohon kepada الله سبحانه وتعالى قال الله Allah yang membalik-balikkan hati manusia. Si pertama, yang kedua beramal lebih dari keadaan yang lain ketika kita mendapat nikmat beramal beramal karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat uh, malam uh, sampai pecah-pecah kakinya dan uh, beliau ditanya Uh, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah uh, mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan uh, datang yang telah lalu dan yang akan datang Ya ini kenapa kau sampai berbuat demikian ini sholat demikian lamanya sampai pecah-pecah kaki beliau apa jawaban beliau saya ingin menjadi hamba yang bersyukur saya ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada beliau yaitu kenabian dan kerasulan. Jadi amal memperbanyak amal ibadah. Uh, yang ketiga beristighfar ber tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, tasbih, mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih memuji-muji Allah beristighfar kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfar sesungguhnya Allah Maha penerima taubat itu diantaranya ad-du'a memperbanyak amal dan bertasbih, memuji Allah, tahmid, beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala apabila datang uh, nikmat kepada uh, kita. Ya. Hmm. Di antara amal yakni mengeluarkan zakat. Barangkali itu Nah, Mister, uh, ya. jazakallah Heran. Yeah. Iya. Uh, masih uh, tadi pesan singkat terakhir, Zat. Mungkin, uh. mungkin ada telepon yang terakhir, Zat. Yeah. Sudah ada Ibu Nila ya. Nah, yeah. ada Ibu nah, iya, iya. Nila di Tangerang yang sudah masuk di pagi ini. Nah, silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak hmm, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Uh, kamu bertanya Pak Ustaz. Silakan. Uh, misalkan dalam sujud doanya dengan bahasa Indonesia gimana Ustaz? Iya, itu saja Ibu. Ya. ya baik, terima kasih. Nah, silakan Ustaz mengenai doa ketika sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah. nah tidak boleh dicampuri dengan perkataan selain dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah hmm. uh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan bahasa Arab. Kalau doa, doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ya di dalam hati. Perkara ini yang bisa saya jawab. Nah. Betul. Dan terima kasih untuk Ustaz dan yeah. pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita untuk yeah.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 Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Khotal Islam kajian kita dari pembahasan kitab uh, Zuhud dan Rikoik meniti Zuhud Islami menapaki kelembutan-kelembutan hati yang disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafirullah Ta'ala sebuah risalah yang uh, beliau susun yang kita kaji di setiap Selasa pagi pukul 6.15 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kita simak tadi pembahasan dari bab ke-14 mengenai kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Semoga bermanfaat dan ikhwatal iman dimanapun Anda berada mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pertanyaan Anda yang melalui pesan singkat begitu banyak yang tidak bisa kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman saat ini pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program berikutnya Lantunan Tilawah Al-Quranul Karim dan Ikuti kajian ilmiah berikutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abu Ehsan Al-Maidani Hafirullah dari pembahasan Al-Kabair dosa-dosa besar yang wajib untuk kita jauhi. Selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan atas aktivitas Anda. Kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.